diantaranya adalah saudara Eko kemudian Abdul Hakim saudara Fauzi yang semuanya bertugas di daerah Maroke dan pedalaman-pedalaman suku Asmat. Alhamdulillah kegiatan mereka begitu bergairah dan cukup padat karena memang e, sangat dibutuhkan kegiatan dakwah seperti yang dibawa oleh anak-anak kita itu. Meskipun terasa begitu luas wilayahnya dan begitu banyak kebutuhan masyarakat kita bahwa daidah yang ada itu ternyata memang harus ditambah. Itu saja kalau wilayah Maroke dan sekitarnya, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Saya menemukan untuk orang-orang asli Papua yang sudah masuk Islam itu hampir masih belum tersentuh sama anak-anak kita itu. Kayaknya saya arahkan mereka untuk lebih apa? berinteraksi dengan warga asli Papua yang mereka ini punya pikiran agak berbeda dengan kita. Karena mereka rata-rata masyarakat yang sangat sederhana. Selama ini mereka hidup bergantung dengan alam yang kemudian belum mengenal agama atau tidak mengenal agama bahkan ketika mereka diajak beragama pertanyaan yang tumbuh dari mereka dan ini informasi dari kepala sukunya itu Bapak Ahmad Gibze yang sudah masuk Islam yang menginformasikan masyarakat Irian ini atau Papua secara khusus di Papua Selatan secara khusus adalah kabilah dia suku Gibze yang antara apa ini jumlah eh, kabilah itu mencapai 60 sampai 100 ribu 9 persen masuk Islam dan kemudian dia menyampaikan pikiran yang berkembang di masyarakat Papua itu yang asli karena jumlah seluruh penduduk Papua itu sekitar 2 juta 1 juta pendatang 1 juta orang asli bahwa kemudian mereka ketika diajak masuk agama termasuk agama Kristen atau agama Islam pertanyaan yang dimunculkan oleh mereka bahwa kalau saya masuk suatu agama berarti saya dikasih makan jadi pikirannya sangat sederhana. Dan itu tidak heran di masa Rasulullah SAW pun pernah terjadi. Sebagaimana dibawakan oleh Abdullah bin Mubarak bahwa apa mereka para sahabat atau sebagian para sahabat itu mereka masih Islam di waktu bagi berharap untuk dapat dunia. Tetapi sore harinya mereka justru mempunyai kesadaran dunia itu justru untuk apa? Untuk Islam. Tidak ada masalah mungkin awal daripada kesadaran mereka untuk memiliki satu agama hanya sebatas cari makan. Karena kalau Anda lihat kehidupan mereka, hakikatnya sebenarnya cuma cari makan. Padahal agama mengajarkan bukan hanya sebatas cari makan. Kalau manusia itu hidupnya hanya cuma cari makan, apa bedanya dengan ayam? Apa bedanya dengan binatang secara umum? Kalau kemudian ayam dikasih makan untuk apa? Masih kita harapkan telurnya. Masih kita harapkan dagingnya akan bisa dipotong. Nah kalau orang Papua diharapkan ya, coba? Kasih makan diharapkan ya? Tapi itu pikirannya berkembang di kalangan mereka seperti itu. Sehingga kemudian dai-dai itu tidak cukup hanya bisa bicara. Nah kalau bisa dai itu bisa bisa mancing, bisa bukan apa, bisa jala ikan, bisa apa, sambil berdakwah diajak makan orang-orang itu bisa juga dari cara itu sambil memberikan apa penyadaran-penyadaran tapi memang alamnya padahal sekarang-sekarang ini kan musim hujan itu panas sekali saya baru merasakan kalau di kota-kota besar ya mungkin tidak terasa itu di Merauke nggak terasa tapi kalau sudah masuk ke wilayah pedalaman dan kita harus ke kampung-kampung pakai speedboat masya Allah panasnya luar biasa saya mukanya hitam Tangan ini subhanallah kulit itu blodok ini. Terbakar karena apa? Karena apa? Panasnya kulit itu. Lepas kulit itu. Saking panasnya. Kata orang sana kalau kulitnya putih ya akan apa? Terkelupas begini. Tapi kalau kulitnya hitam tambah hitam lagi jadi. Gitu. Saking panasnya itu. Padahal itu musim hujan. Saya bisa pikirkan, bayangkan kalau seandainya itu musim panas bagaimana itu? Kadang mendung, kadang hujan. Tapi ada panas juga. Kejadiannya seperti ini. Bagaimana kalau seandainya musim panas? Subhanallah. Jadi memang luar biasa butuh perjuangan di sana itu. Jadi para mahasantri terutama jangan dibayangkan dakwah itu adalah apa hamparan bunga-bunga sambutan masyarakat indah belum tentu. Tidak jarang kemudian dakwah itu justru apa? Ada tantangan dan itu adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Bahkan kami hampir tenggelam. Alhamdulillah masih balik ke Jakarta. Karena memang subhanallah untuk perjalanan itu harus lewat rawa-rawa yang tidak bisa dilewatin kecuali turun semuanya. Si hujan nggak bisa lewat. Turun semuanya untuk membuka itu. Rawa-rawa yang mungkin sekitar 20 meter. Cukup lama itu perjuangan anu menyisikan rawa-rawa itu. Ternyata kira kira itu rendah, ternyata dalam betul. Kita pegang daun, jatuh juga daunnya. Anak kuliah hanya tolong menolong, kita selamat. Ketika masuk ke wilayah-wilayah yang kemudian di sana itu orang hidup sangat sederhana. Sebab ketika kita turun ke Mapi itu, karena eh, apa ini eh, Papua Selatan itu, itu dibagi menjadi karena pemekaran empat kabupaten. Maroke, kemudian Mapi, kemudian Asmat, dan yang keempat Digul. Ya, Bapen Digul yang pembuangan apa? Apa tokoh politik nasional dulu di masa Belanda. Kita mungkin kenal Digul ya. Itu di zona tempatnya. Namanya Bapen Digul. Itu sekarang sudah menjadi satu kabupaten. Dan kemudian ketika masuk di Mapi saja, saya nggak lihat mobil yang ada di airport itu orang dijemput pakai motor semua. Dan itu melewati jembatan, jembatan bukan jembatan yang bagus, jembatan pakai kayu. Kalau salah apa bawanya bisa jatuh ke sungai itu. Karena apa? E, kecil gitu. Jadi ala hal tetapi itu tantangan indah betul ketika untuk apa? Untuk berdakwah. Nah, pada saat masuk ke kampung-kampung selalu lewat menggunakan speedboat dan itu perjalanannya berhari-hari Pokoknya kalau udah gelap masuk kampung. So, kalau enggak mungkin bisa berbahaya nanti ada apa buaya, ada apa di sungainya cukup besar. Mungkin ada 100 meter apa lebarnya itu, tapi panjangnya itu kayaknya nggak nyampe-nyampe itu lama pakai setuju gitu. Hari yang marit masuk ke kampung. Ketika kita masuk kampung, subhanallah kampung itu dibangun di atas kayu-kayu. Karena di bawahnya sungai semua. Jadi apa? saya ingat di Brunei ya, Brunei atau kemudian di Kalimantan, itu masih kita temukan rumah-rumah terapung di atas di atas air. Dan situlah penduduk hidup. Ternyata banyak orang Islam di tempat itu. Ada masjid setiap kampung itu ada masjid. Ada namanya desa Wadanu. Kalau di sini Wadino, sana Wadanu. Nah, desa Wadanu ini e, untuk bagian depan yang pengusaha-pengusaha kayak kelontong begitu, itu banyak orang Islam. Kemudian mereka bikin masjid, tapi saya nggak ada dainya, nggak ada ustadz yang mengajarkan. Banyak dari mereka tidak tahu bagaimana sholat. Jangan bicara tauhid dan yang lainnya. Sholat saya nggak tahu. Ya. Bahkan yang nganter kita itu ada namanya akbar. Waktu kita ajak sholat, dia diem aja. Saya kenapa nggak mau sholat? Gak bisa. Terus gimana kamu muslim nggak pakai sholat? Dia pakai doa aja gitu. Kadang-kadang ada sholat, coba itu. Makanya menjadi apa? Ada. Menjadi apa? E, dorongan buat kita ke depan insya Allah kita perlu apa untuk mengembangkan dakwah di daerah dalam zaman seperti itu terutama untuk menyelamatkan orang Islam dan mengajarkan orang-orang warga Papua sehingga mereka menerima sebenarnya tinggal bagaimana pendekatan kita uh, ada kejadian yang cukup mengagetkan ketika kemudian seorang wanita muslimah akan dinikahi oleh seorang lelaki Kristen. Kemudian kita dengar itu, kemudian kita bergerak bagaimana untuk menggagalkan itu. Kemudian dilakukan pengecekan alasan apa kemudian wanita ini mau dinikahi oleh seorang laki Kristen. Sangat mengejutkan ketika kemudian kita dapat jawaban bahwa dia mau dinikahin seorang lelaki Kristen karena nggak ada orang laki Islam yang mau ngawinin dia. Jadi kalau ada yang mau daftar bisa dikirim ke sana insya Allah. Jadi kalian itu disebabkan karena kepolosan, kebodohan dia mau melepaskan agamanya hanya untuk dapat lelaki itu. Karena nggak ada lagi orang Muslim yang menikahinya. Nah hal-hal seperti ini akan banyak dijumpai di masyarakat terbuka seperti itu. Makanya penanaman-penanaman keislaman kepada masyarakat-masyarakat di pedalaman itu penting sekali untuk dapat menyelamatkan agama mereka. Itulah pentingnya dakwah memang kalau orang berdakwah di kota tidak akan merasakan susahnya seperti di pedesaan dan pedalaman seperti itu. Karena memang selain juga wilayahnya penuh dengan tantangan, juga biaya hidupnya mahal. Kalau uang lima ribu itu kayaknya nggak nggak bisa beli apa-apa itu. Ya. Cuma di sana yang paling bagus penghasilannya tukang ojek sebulan sehari itu bisa dapat 200 300 ribu Jadi, kalau mau ngojek ke sana ya nah sekalian eh, selain juga wilayah itu wilayah yang penuh dengan apa wabah ya sana itu termasuk apa ini terkenal dengan AIDS ya materi kesan itu terkenal dengan AIDS dan juga apa malaria Subhanallah, saya lihat nyamuknya itu buandel betul. Itu yang namanya awutan apa itu nggak laku itu. Jadi kalau dia nempel itu, dia nggak mau pergi kecuali ada darahnya. Aja. Subhanallah, waduh luar biasa betul. Dan itu saya lihat orang Irian itu kuat-kuat betul. Mungkin karena kulitnya itu tebal kali ya. ya kalau kita, waduh lari betul itu. Di malaria tempatnya mereka sana. Dan uh, kehidupan beragama itu akan nampak sekali ketika di kota saja. Di pedalaman itu nggak nampak begitu. Uh, juga terjadi peristiwa yang barangkali itu mungkin sulit ditemukan tempat lain. Jadi antara orang Kristen sama orang Islam tukar-tukaran tempat ibadah. Orang Islam di sana ada gereja di tengah-tengah mereka. <clears throat> Orang Kristen di tengah-tengah mereka ada masjid. Yang ini gak bisa manfaatkan itu, yang ini gak bisa manfaatkan ini. Udahlah tukar-tukaran aja deh. Itu terjadi. Ya. Jadi saya lihat gerejanya masih ada penampilan persis seperti masjid. Tadi saya kira itu masjid. Ternyata memang tadinya masjid, kemudian mereka jadikan gereja. Sementara yang masjid apa ini sudah dihilangkan itu apa pengaruh gerejanya itu. Dan yang menarik lagi saya menemukan ada pesantren muridnya tinggal di kandang ayam karena keterbatasan dana. Tidak ada tempat lain. Saya lihat kayak gitu, masya Allah, anak-anak al-Islam ini di hotel ini. Ya, kalau dibanding dengan kehidupan mereka yang sama seperti itu. Ya, betul-betul saya lihat itu gambarnya ayam itu, kandang itu, yang betul-betul kandang ayam. Ya. Dan anak saya lihat ada pengorbanan pimpinan pesantren itu lulusan Kanada. Seorang guru bahasa Inggris yang dia mengajarkan apa ini bahasa Inggris kalau dapat duit untuk membiayai guru-guru yang ada di pesantren. Begitu pengorbanannya. Dan Eka termasuk ngajar yang di pesantren itu. Dia tunjukkan itu tinggal di kandang ayam itu. Ya. Jadi malah bagi Eko itu adalah berita yang menarik itu. Menunjukkan anak-anak pesantren di kandang ayam. Nah, karenanya sekalian nampaknya perlu untuk kita akan kembangkan dakwah di wilayah itu agar lebih mendapat apa porsi dalam pembinaan terutama kaum muslimin di daerah pedalaman-pedalaman seperti itu. Adapun di wilayah-wilayah lain kami sudah pernah ke sana sebelumnya. Jadi konsentrasi lebih banyak ke wilayah Merauke dan pedalaman itu sudah mulai apa sudah akan apa perbatasan dengan PNG. Jadi dari Merauke itu 80 kilo itu sudah apa? Papua New Guinea. Ya, mereka banyak juga sukunya itu berasal dari apa, sama dengan suku orang-orang Papua tapi sudah negara lain gitu ala hal e, transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah di waktu itu cukup juga e, dianggap merugikan pihak Kristen karena memang mayoritas para transmigran itu orang Muslim kemudian orang Muslim tetapi sebenarnya mereka Islamnya itu ya sederhana banget ya, namanya Islam kadang-kadang nggak sholat bahkan terjadi interaksi antara mereka itu yang dengan menikah dengan apa ini eh, tinggal serumah dan sebagainya sehingga banyak eh, kejadian-kejadian eh, orang Islam pun murtad ya mengikuti agama lain terutama karena faktor apa pendanaan yang minim ya kemiskinan yang yang, yang terjadi pada saat itu sehingga eh, alhamdulillah Eka pun saya pernah jalan itu sekitar eh, empat uh, jam pakai motor gitu untuk mencapai daerah-daerah Transmigran yang apa sebagian jalannya itu masih belum bagus. Nah sekalian uh, ini sekalian informasi untuk bagaimana uh, ke depan tantangan dakwah di Iran itu dapat uh, menjadi perhatian kita sehingga kita tidak menelantarkan saudara kita yang di sana dan memang kalau dilihat statistik Jumlah umat Islam di seluruh Papua itu mencapai 43 persen. Sementara Kristen 52 persen. Itu tergabung antara Katolik dan Protestan. Dan sisanya adalah agama-agama lain. Tetapi kemudian jumlah pendeta Katolik yang diterjunkan ke Papua itu dengan angka kalau digabungkan dengan Protestan kan lebih banyak dari orang Islam tapi kalau dipisah karena Protestan dan Katolik ini nggak pernah nyatu. ini saya baca dalam sejarah apa ini eh, penyebaran agama di antara Protestan dan Katolik ini persaingannya sangat ketat sekali. Anda akan temukan di daerah Kampung Sawah sini, ya, bagaimana persaingan antara Katolik dan Protestan akan nampak sekali. Ya, baik dari segi bangunannya maupun dari segi apa gerakan apa kristenisasinya itu. Adapun Protestan itu kalau Katolik kan pusatnya ada di Vatikan, kalau Protestan ada di Amerika. Dan mereka menerjunkan pasturnya itu mencapai 10 ribu. Jadi dua kali lipat daripada Katolik itu. Jadi mereka sangat gigih sekali, atau mereka itu luar biasa sayang-sayangannya. Namun kalau kita lihat sejarah Islam masuk di Papua, itu lebih awal dibanding dengan sejarah, sejarah masuknya Kristen. Ya, Papua itu baru tahun 1883 masuknya Kristen, sementara masuknya Islam sejak 1510. Makanya akan ditemukan banyak sekali suku-suku apa ini e, Irian asli, terutama mereka yang dari warga Bintuni dan yang paling banyak di Fakfak. Mereka adalah orang-orang Islam. Meskipun mereka orang asli apa? Papua yang kulit hitam, karena memang Islam lebih awal masuk ke mereka. Hanya kemudian e, nampaknya kurang mendapat perhatian dakwah buat mereka ini sehingga banyak dari mereka yang terlantar. Dan kemudian menarik sekali penelitian dari UGM. Pertanyaannya kenapa orang-orang Papua itu kepalanya gede-gede? Ya. Anda akan temukan itu. Apalagi kepala-kepala sukunya itu kepalanya gede-gede betul. Uh, kesimpulannya bahwa ternyata mereka itu kepalanya gede itu bukan karena hebat otaknya, tapi otaknya justru kecil. Kepalanya gede tapi otaknya, jadi jangan kemudian bapak-bapak yang kepalanya gede itu merasa otaknya kecil enggak. Ya. Ini zona ini. Jadi mereka dibangunkan kepalanya besar tapi otaknya kecil. Makanya yang muncul apa? Emosinya besar. Jadi dalam Papua itu emosinya tinggi sekali Makanya pernah terjadi di salah satu pesantren ketika kemudian para ustaz itu ingin mengambil anak-anak Papua di sekolahkan di pesantren itu dan karena mereka terbiasa liar. Jadi kalau Anda lihat pagi pagi-pagi itu anak-anak itu udah kumpul di, di sungai itu, nggak sekolah, nggak apa. Ya. Kalau enggak ya main telanjang gitu tuh anak-anak itu, liar betul. Jadi nggak ada mikir pendidikan, nggak ada mikir apa Bebas saja begitu. Tapi mereka sayang betul sama anaknya. Jangan sampai anaknya disakiti, dipukul atau apa disinggung enggak, enggak boleh. Mereka sayang betul sama anaknya. Nah, kemudian makanya kita heran kalau ibu-ibu kita itu sukanya terus mukul sama anak-anaknya apa gitu. Kok kalah sama orang irian? Ya. Harusnya ibu itu sayang sama anaknya kan? Nah, ketika kita lihat kejadian itu, si Ustaz pembimbing pesantren cerita bagaimana ketika beberapa orang Iran dimasukkan dalam pesantren untuk kemudian dididik maksudnya supaya apa? Bisa mendakwain apa? keluarganya. Tetapi biasa kalau pesantren kan terikat aturan. Jam sian harus masuk, jam sian keluar, jam sian apa? sholat, jam sian gini kan diatur semuanya. Dan mereka tidak terbiasa dengan itu. Makanya rata-rata nggak pada betah di pesantren. Jadi kalau mau bikin pesantren, pesantren liar aja. Mau masuk silakan, nggak masuk ya sudah. Dan itu terjadi di Wamena. kawan kamu bikin pesantren di Wamena dalam itu. Jadi masuk kelasnya tergantung maunya mereka. Otaknya nunggu. Kalau mereka main, ya main. Jadi bisa belajar. Kalau mau belajar, ya dia maunya mereka. Kadang-kadang baru main bola, main apa. Ayo mau tab, Belajar sekarang masuk ke. Ya begitu aja keadaannya. Jadi memang ya sudah lihat kehidupannya. Sehingga memang budaya itu belum belum terlalu kuat di mereka itu. Nah, pada saat kemudian anak-anak Papua itu ikut belajar di pesantren itu, kemudian guru-guru itu satu-satu ingin mendisiplinkan. Siapa yang melanggar aturan akan dihukum. Ya. Ternyata ada salah seorang terkena apa? Terlambat sholat. Dihukum sama ustaznya disuruh berdiri apa? Kena matahari atau apa? Anak itu gak bisa terima. Lari dia pulang cerita sama bapaknya. Ya, saya disakitin sama Tosa, dihukum apa? Itu bapaknya nggak terima. Dia bawa sesat, satu sukunya pakai parang, pakai apa? Pakai apa? Panah, kayak mau perang betul. Nyari ustaz itu, bayangkan itu. Pak. Nah, itu kan tantangan itu. Coba antum menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi, eh, eh, memang luar biasa. Bukan gampang. Hanya kelebihannya mereka, Rata-rata bisa bahasa Indonesia. Hatta di pedalaman-pedalaman itu mereka bisa bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita masih di beberapa daerah di Jawa saja, kalau sudah pedalaman udah banyak orang nggak bisa bahasa Indonesia. Di sana masih pada bisa bahasa Indonesia. Kalau udah ngomong bahasa sukunya kita nggak paham. Nah, karena itu sekalian ini adalah merupakan informasi tentang bagaimana apa ini eh, dakwah di Iran itu memang butuh perhatian. hal hal itu sekedar apa oleh-oleh perjalanan dan memang perjalanannya sangat melelahkan lebih pergi ke Saudi Arabia terus pergi ke Saudi Arabia 9 jam ini udah puluhan jam tuh aja ya karena memang nggak ada yang langsung harus apa mampir-mampir sekalian eh, saya akan lanjutkan untuk hari ini selingan saja tidak lanjutkan kajian tapi eh, sedikit membahas tentang tadi saya mengisi di radio data dan tanggapannya luar biasa tentang eh, modernisme. Ya, saya membedah buku menjawab modernisme Islam. Ya, buku ini pernah saya berikan kepada saudara Sabit untuk diringkas dan beliau sudah meringkas dalam bentuk yang sangat apa sederhana ini. Tetapi eh, perlu untuk kita sedikit bedah dalam buku ini sebagai masukan buat kita semuanya bahwa pengarang buku ini Muhammad Hamid An-Nasir yang kemudian menulis mukadimahnya beliau menulis dari Mekah ingin mengungkap satu jaringan atau gerakan modernisme di Timur Tengah yang kemudian memang sini dia sebutkan kaitannya dengan Indonesia. Padahal kalau kita lihat kalangan modernis Indonesia itu hakikatnya mereka itu jiplak, ya jiplak dari yang terjadi di negara negara Timur Tengah yang mereka pun menjiplak dari negara Barat ya kemudian perkembangan sampai pada masa di mana anak-anak muda Indonesia yang dikirim ke Amerika dikirim ke apa ini eh, Jerman dikirim ke beberapa negara lain untuk dipersiapkan menjadi corong-corong modernisme itu nah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad Hamid An-Nasr ini cukup uh, bagus dalam mengungkap gerakan modernisme Islam yang ada di uh, dunia Arab sebagian juga ada terjadi di India tapi beliau rupanya tidak banyak tahu tentang perkembangan modernisme di Indonesia alakul hal saya coba sedikit apa ini uh, menarik benang merah terhadap gerakan modernisme ini yang ada di Timur Tengah, kemudian bagaimana perkembangannya di Indonesia. Karena e, tujuan utama modernisme ini adalah bagaimana agama-agama yang ada ini bisa diupayakan untuk dicocokkan dengan peradaban barat. Jadi tujuan utama modernisme itu adalah mencocokkan agama-agama dengan peradaban barat. Kalau kemudian setiap kelompok mengikut daripada uh, setiap agama, baik itu Yahudi, Nasrani maupun Muslim, Islam, itu ada kelompok yang memperjuangkan apa modernisme itu. Ya, motivasinya banyak sebabnya. Bisa jadi mereka sudah apa ini dicuci otaknya, bisa jadi mereka dikasih uang, bisa jadi mereka menjadi satu bentuk apa upaya untuk uh, eh, mendistorsi Islam dari dalam dan itu dilakukan secara sistematik dan cukup meluas. Nah, kalau kita perhatikan gerakan modernisme ini hakikatnya adalah kelanjutan daripada gerakan orientalisme. Kalau kita lihat di masa penjajahan di seluruh dunia, seluruh dunia Islam, itu kecuali Saudi Arabia yang, yang dijajah oleh oleh pihak Barat itu e, mengalami suatu tindakan yang sistematis dengan cara menghancurkan secara fisik, dengan cara mengkristenkan, dengan cara merusak tatanan keislamannya. Ya. Makanya Cromer ketika dia datang ke Mesir, dia mengatakan saya datang untuk menyingkirkan Al-Quran, untuk melupakan orang dari Ka'bah, dan kemudian merubah tatanan Al-Azhar. Kalau kita kemudian melihat apa yang dilakukan oleh sinagoga di Indonesia umpamanya, akan nampak sekali bagaimana sinagoga itu melakukan upaya untuk mm, apa ini e, merubah cara berpikir orang Islam supaya tidak menentang Belanda. Karena apa yang terjadi ada dua saja kemungkinan. Ima orang Islam itu menentang penjajahan atau orang Islam itu bekerja sama dengan penjajah. Dan itulah yang terjadi dengan modernisme ini. Jadi modernisme ini adalah merupakan kelompok orang-orang Islam, maksudnya modernisme Islam, kelompok orang-orang yang dari kalangan Islam, yang kemudian mereka mempunyai sikap lunak terhadap para penjajah itu, sehingga mereka kemudian bekerja sama. Untuk itu mereka diberikan segala fasilitas dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi para penjajah itu atas nama Islam. Makanya cara mereka bagaimana? yang paling pokok bagi mereka adalah menjadikan akal sebagai dasar utama. Makanya kalau mereka berbicara tentang peradaban barat, tentang hasil karya orang-orang barat, itu semua dasarnya adalah akal logika. Dan itu sangat dipengaruhi oleh para filsafat dan kemudian inilah yang diadopsi oleh kalangan modernis muslim bahwa mereka menuhankan akal. Dan itu akan ada temukan seluruh apa ini jaringan gerakan modernisme seluruh dunia itu intinya mereka apa menjadikan akal sebagai penentu dalam ajaran-ajaran agama. Jadi kalau Al-Qur'an, Sunnah, Al-Qur'an, Sunnah dan ijma itu menjadi sumber utama orang-orang Islam berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas yang kemudian diperselisihkan. Maka mereka menetapkan sumber utama adalah akal. Maka Anda akan temukan di pembicaraan di e IAIN-IAIN, e dalam seminar-seminar, dan diskusi mereka, dalam buku-buku mereka, akan sangat menonjol pengadukan akal. Dan itulah yang kemudian menjadi ciri utama kaum modernis kita. Ya. Nah, kalau kemudian Anda melihat tulisan uh, Harun Nasution umpamanya, nah, Islam ditinjau segala aspek, kita tidak akan temukan betapa pengaruh kekuatan akal dia dalam kemudian menentukan ajaran-ajaran Islam itu sangat nampak sekali. Yang oleh orang dikenal dengan Neo Mu'tazilah atau kaum rasionalis. Nah sekalian ketika mereka menggunakan akal sebagai landasan menetapkan satu dalil atau menetapkan satu ajaran maka berarti tidak lagi apa? Tidak lagi apa? Asli dengan dia muncul apa? Subjektivitas manusia. Makanya mereka berpendapat bahwa ajaran agama ini yang difahami oleh manusia sifatnya relatif. Kalau kita meyakini Al-Quran dan Sunnah adalah mutlak, sehingga kita harus menerima apa adanya, tidak ditambah dan kurang. Itu yang kata Allah, ya Nama amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa anna ilaihi tuhsyarun. Bahwa kemudian kalau kita penuhi panggilan Allah dan Rasulnya akan terjadi kehidupan. Ya, kehidupan di dalam jiwa kita, kehidupan di dalam apa ini sepak terjang kita, kehidupan dalam menegakkan seluruh kehidupan apa ini e, sehari-hari sehingga kemudian termasuk menegakkan apa salat, menegakkan jihad, menegakkan segala bentuk tatanan daripada ajaran Islam maka hakikatnya akan terjadi kehidupan yang dapat menjamin kebahagiaan Anda dalam di dunia dan dari akhirat. Tetapi kalau kemudian kita kembalikan kepada ajaran modernisme ini, maka tidak ada yang mutlak. Semua bersifat apa? Relatif. Nah, ini menunjukkan betapa mereka ingin mengadopsi metode ini dan kemudian itu dikembangkan demikian rupa. Makanya Anda akan lihat bagaimana mereka dalam kaitan dengan sholat. Ya, ada yang melemah, ada yang nggak sholat, ada yang sholat, dan ada yang kemudian menyerukan nggak perlu sholat. Naudzubillah min dalik. Begitulah keadaannya ketika kita melihat bagaimana sikap mereka di dalam uh, menyikapi orang berjilbab. Umumnya mereka adalah menolak karena itu dianggap tidak sesuai dengan modernitas. Ya. Kemudian mereka menolak poligami. Mereka kemudian uh, menyerukan anti syariah ya dan mereka kemudian menyuarakan sekularisasi sebagai satu puncak yang mereka serukan adalah penyatuan agama-agama sehingga yang namanya kebenaran itu tidak hanya pada Islam ada pada Kristen, pada Yahudi, pada Buddha, pada Hindu sehingga untuk menjadikan satu kebenaran itu bersama maka diupayakan untuk penyatuan agama-agama dan inilah yang sedang digarap oleh globalisasi dalam rangka untuk menghilangkan sekat-sekat agama. Nah, sekalian tentunya gerakan ini bukan baru. Dimulai mulai abad 18 dan itu disuarakan oleh Jamal bin Abghani Dan ternyata penelitian di kalangan para ilmuwan, para peneliti, ternyata Jamal bin Afghani ini adalah seorang yang penuh dengan misteri. Padahal di Indonesia dan sebagian besar di sekolahan sekolahan itu dikenal bagaimana bahwa Jamil Afghani adalah sebagai bapak pembaharu Islam. Padahal bukan seperti itu, dia justru merupakan perusak pemikiran Islam. Karena memang ternyata ditemukan oleh para peneliti itu dan mereka yang hidup di masanya, termasuk ditemukan catatan harian Sultan Abdul Hamid yang menemukan apa ini eh, apa ide-ide Jamaluddin Afghani bersama dengan salah seorang wakil Inggris yaitu Brand yang menyebutkan bahwa khilafah Utsmaniyah di Turki itu harus disingkirkan. Nah, kalau bentuknya seperti itu idenya, apa yang kemudian dikatakan dia sebagai pembaharu Islam atau kemudian sebagai tokoh bagi perjuangan Islam? Nah, karenanya sekalian ini termasuk satu kekeliruan yang ada dalam tulisan-tulisan sejarah yang kemudian diungkap oleh Dr. Muhammad Muhammad Hussein dalam kitab Al-Hadar Gharbiya kemudian kitab Husununa Muhadadatu Mendakhiliha, yang kemudian justru mengungkap betapa bahwa Jabaluddin Afghani ini seorang tokoh yang misterius, dia asalnya dari Iran, dan keyakinannya adalah Syiah, Mazam Darani, ya, Syiah Rafidah, yang kemudian dia berpura-pura sebagai apa ini orang Afgan, maka dikatakan Afghani. Padahal dia bukan Afgan, tetapi dia dari uh, kalangan Iran yang orang Syiah, yang kemudian dia bergabung dalam uh, Freemasonry, satu gerakan Yahudi. Dan kalau anda lihat uh, gerakan sosial di Indonesia, ada namanya Freemasonry itu, ya. Ada juga di hampir seluruh dunia. Ya, kemudian kadang mereka juga menggunakan istilah Lions Club, Rotary Club, yang itu semua sudah menyebar di, Indonesia. Pada saat saya ke Aceh, saat kemudian terjadi tsunami itu, di hotel yang kita tinggal itu dapat informasi kita bahwa hotel itu mulai besok akan disewa semuanya oleh apa Lions Club selama satu tahun dalam rangka untuk mendekati orang-orang Aceh pada saat terjadi apa tsunami itu. Jadi mereka bekerja betul dan terutama dalam gerakan-gerakan sosial dan kemudian di, di, di mass media dan kemudian dalam kehidupan berbisnis. Ada kuliah hal sekalian dengan adanya apa ini e, pengungkapan tentang siapa itu Jangga Afwani yang kemudian menyuarakan e, pemikiran-pemikiran e, apa modernisnya yang kemudian menghasilkan apa bahwa ternyata murid-murid Jangga Afwani ini bukan orang-orang yang memperjuangkan Islam betul. Di antaranya adalah Qasim Amin. Qasim Amin ini menyuratkan pembebasan wanita. Sehingga mereka diminta untuk terjun tanpa harus berbusana jilbab. Ya, kemudian melakukan satu bentuk apa pembebasan terhadap wanita supaya wanita muslimah itu kayak wanita barat ya kemudian anda akan temukan murid daripada Jamil bani dari orang Yahudi yang disebut dengan Harun dia ini adalah merupakan dokter spesial khusus dia. Kemudian ada lagi uh, apa dari kalangan Kristen yang itu berasal dari daerah Syria. Kemudian ada ketemukan orang-orang yang anti sahabat Nabi. Di antaranya adalah Mahmud Abu Raya. Mahmud Abu Raya ini kemudian menjadi torongnya orang-orang Syiah di Mesir atas nama Ahli Sunnah untuk mengajak-ajak Islam, mengajak-ajak as-sunnah an-nabawiyah. Saya punya bukunya, itu diantaranya uh, eh, dia menulis apa ini, dua ala sunnah nabawiyah, jadi semacam koreksi terhadap sunnah nabawi, dan juga menulis tentang Abu Hurairah Syekhul Mudirah. Orang ini adalah orang yang sangat jahat di dalam mendiskreditkan para sahabat. Sehingga kemudian Mustafa Sibai mengambil disertasi doktor di Al-Azhar dalam kitab uh, eh, apa Sunnah Makanan itu Abu Tafsir Islami menyebutkan bahwa belum pernah terdapat seorang yang menulis dalam bentuk mendeskripsikan para sahabat sejahat yang dilakukan oleh Muhammad Abu Raya itu. Dan dia adalah seorang murid daripada siapa? abu Afghani. Dan begitu pula yang lainnya. Ternyata banyak dari apa ini eh, murid-murid Abu Afghani ini membawa satu pemikiran yang sangat destruktif yang kemudian merugikan uh, tatanan umat Islam dan Islam itu sendiri. Nah, sekalian uh, kalau kemudian kita lihat di benua lain pada saat terjadinya upaya gerakan modernisme itu di Mesir kalau Jamil Nafani itu berkembangnya di Mesir kemudian dia lari uh, berpindah-pindah ya karena memang akhirnya uh, diusir dari Mesir karena diketahui dia adalah seorang uh, yang kemudian terlibat dalam gerakan rahasia Freemasonry. Kemudian dia lari apa ini ke Beirut, kemudian lari ke ke Inggris dan lari ke berbagai negara yang kemudian sepertinya nggak ada hambatan baginya untuk bisa keliling kemana-mana menyuarakan aspirasinya dan itu semua dalam rangka untuk memenuhi keinginan daripada para penjajah itu. Dan ini semua terungkap uh, tentunya sekian lama setelah kemudian para peneliti itu mendapatkan data-data yang cukup akurat yang mengungkapkan tentang bagaimana Jamil Afghani itu. Namun demikian sekalian di benua lain ada uh, gerakan yang sama yaitu dilakukan oleh Ahmad apa Khan, Sir Ahmad Khan. Namun Sir Ahmad Khan ini lebih cenderung kemudian selain menggunakan akal, dia hanya menggunakan Al-Quran saja di dalam memahami Islam. Jadi kalau kemudian dia membuat satu apa semacam e, fatwa atau kemudian semacam satu ketentuan hukum, maka yang dia dasar yang diambil hanyalah akal dia dan Al-Qur'an. Tok. Ada yang sunnah sunnah Nabi nggak dipakai. Makanya kemudian keluarlah fatwa bolehnya riba bank karena itu tidak ada apa mudah apa Yang antara akal dan dan realitas yang kemudian diangkat menjadi satu bentuk Eh, bahwa kemudian tidak ada jihad melawan penjajah. Jadi kalau penjajah datang, ya silakan saja, nggak usah dilawan, ya, karena akan dampaknya lebih besar lagi kalau kita kita melawan. Nah, fatwa-fatwa seperti itu bermunculan pada saat kemudian dunia Islam sedang dijajah di seluruh dunia itu. Termasuk gerakan yang muncul di benua India adalah gerakan apa Ahmadiyah. Ya, karena Ahmadiyah itu gerakan yang didukung oleh apa Inggris dalam rangka untuk mematikan semangat jihad di kalangan umat Islam makanya intinya Ahmadiyah itu adalah selain mengaku apa ini eh, sebagai nabi ya, kemudian juga mereka menolak jihad sehingga jihad itu dikatakan tidak ada yang adalah jihad terhadap awan nafsu sehingga dengan demikian sekalian nampak sekali dari uh, eh, apa ini eh, gerakan-gerakan uh, gerakan -gerakan itu tidak lagi mengadopsi Islam secara utuh tetapi Islam yang dikendaki sesuai dengan peradaban barat. Nah, kalau kemudian kita lihat lanjutannya di Indonesia, sebenarnya gerakan modernisme di Indonesia ini cukup terlambat. Ya. Baru muncul tahun 70-an yang dikembangkan oleh saudara Nukharis Matilida. Tetapi kemudian padahal itu sudah muncul apa berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya agak terlambat. Tetapi dasar karena memang pengetahuan Islam di kalangan masyarakat kita itu cukup rendah sehingga kemudian suara-suara itu begitu menggema ditambah lagi dikuatkan oleh mass media sehingga kemudian menjadi satu apa ini informasi menarik sehingga banyak kalangan e, mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh para Madinah dalam rangka untuk mengenalkan modernisme itu makanya Nur Khalis Majid menulis buku apa keindonesiaan dan atau modernisme keindonesiaan jadi bagaimana menukil ke modern, modernisme itu di wilayah apa? Indonesia. Dan itu uh, kemudian kita dengar bagaimana suara untuk melakukan sekularisasi. Itu adalah pertanda daripada apa? kelompok modernisme yang kemudian ke barat-baratan itu. Nah, saudara sekalian, perkembangan mereka sudah cukup pesat, telah lahir dokter-dokter dan mereka mempunyai pemikiran yang sama. Dan mereka sudah menyebar di berbagai perguruan tinggi sekaligus menyebar di berbagai departemen-departemen. Dan itu ada cukup besar jumlahnya karena memang untuk mencapai doktor di waktu apa ini e, Menteri Agama yang Munawir Sagali itu jadi semacam ada satu perjanjian di bawah tangan harus mendukung modernisme. Makanya beberapa kawan termasuk Bang Kamal ada apa ini e, Tahir Lutfi yang di Malang mereka menolak untuk melanjutkan studi S3-nya karena ada persyaratan yang seperti itu. Dan sekarang gerakan ini sudah menyebar di hampir seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang ada IAIN-nya itu, yang menyebar ada sekitar 8, 14 apa IAIN di Indonesia, dan itu sudah dikuasai oleh mereka, sehingga kemudian uh, upaya untuk uh, menembus uh, apa ini gerbang perguruan tinggi itu agak sulit dibanding kalau kemudian kita bisa menembus uh, perguruan tinggi uh, negeri lainnya yang mungkin lebih terbuka dibanding dengan IAIN-IAIN itu. Nah, karenanya sekalian uh, kita lihat bahwa terdapat benang merah sebetulnya antara gerakan modernisme yang ada di Timur Tengah kemudian diadopsi oleh sebagian uh, pemikir modernisme Indonesia yang kemudian diungkap oleh Greg Barton dalam buku uh, Islam Liberal di Indonesia. Jadi kalau kita lihat istilah itu ada terjadi perubahan. Jadi kalau yang pertama itu modernisme untuk menolak apa uh, bentuk tradisionalisme. Jadi kalau mereka menganggap orang yang menegakkan sunnah, menegakkan syariat itu namanya tradisionalis. Kalau kemudian orang itu apa ini menyuruhkan kepada peradaban barat, sekularisasi namanya apa? modernis. Itu tahap awal dari proses penyimpangan. Kemudian meningkat lagi menjadi inklusif, inklusivisme. Kemudian kalau kita menjalankan Islam secara benar disebut apa? Eksklusif. Ya. Jadi kalau ada pengajian-pengajian yang menyerukan ke Islam dalam arti uh, Islam secara paripurna, maka akan dituduh dengan eksklusif. Sementara mereka yang terbuka menggabungkan semua agama-agama dikatakan apa? Inklusif. Kalau Anda ingin tahu bagaimana bentuk apa ini uh, ajaran inklusif ini, silakan baca buku karangan Alwi Shihab karena dia menjadi corongnya harfat Indonesia. Ya, Alif merupakan corongnya harfat Indonesia dan dialah yang menulis buku tentang Islam inklusif judulnya. Yang kemudian di sana menyatakan bahwa semua agama sama dan semuanya bakal masuk surga pengikutnya itu. Itulah inklusif. Kemudian berkembang lagi menjadi uh, apa? Uh, menjadi uh, apa nama liberal ya liberal Islam liberal dan itu juga merupakan kelanjutan daripada apa modernisme kelanjutan daripada inklusisme itu jadi menjadi apa liberal nah ketika menjadi liberal itu sebenarnya sudah lebih maju lagi karena liberalisme yang ada di barat itu sudah tidak lagi menghargai kesucian agama jadi agama itu dijadikan seperti ilmu-ilmu lain. Mana yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang. Al-Quran bisa dikritik, Sunnah bisa dikritik, semua bisa diterima atau ditolak menurut akal mereka dan menurut apa hawa nafsu mereka. Itulah yang dikenal dengan apa? Islam liberal. Dan itu cukup besar pengaruhnya di Indonesia karena mereka menggunakan radio air H68 dan itu uh, disiarkan oleh sekitar 300 dirilis oleh 300 stasiun di seluruh Indonesia dan kemudian e, mereka menyuarakan lewat corongnya itu adalah e, suara apa? Jawa Pos. Ya, Jawa Pos itu adalah corong daripada e, Islam liberal. Begitu pula e, yang di Jakarta seperti Kompas dan sebagainya itu. Kemudian e, berkembang lagi menjadi apa? pluralisme. Nah, pluralis ini adalah berarti sudah tidak ada lagi sekat agama. Ya, semua agama harus menjadi satu. Ya, nggak ada lagi beda Kristen, Islam segala macam. Yang penting selama kita beragama sama semuanya sudah, ya menyatu. Dan akhirnya nanti akan muncul apa ini e, gerakan globalisasi penyatuan agama-agama. Dan itu pernah diungkap oleh seorang Dr. Ahmad Al Qadi, kawan saya yang dari dari apa ini daerah Gasim, menulis disertasi dokter dalam tiga juz tentang uh, apa dibalik gerakan apa wahdatul adian penyatuan agama-agama yang hakikatnya bahwa di itu ada gerakan Judo Kristenian, ya, satu gerakan gabungan antara Kristen dan Yahudi yang ingin melumpuhkan tatanan umat Islam melalui upaya globalisasi eh, eh, lewat apa ini penyatuan agama-agama seperti itu. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Paulus menurut ah, informasi daripada eh, Dr. Ahmad Al-Qadi bahwa Paulus telah membuat semacam ikatan bersama penyatuan agama-agama itu sehingga kemudian mereka sholat bareng-bareng diimami oleh Paulus, yang Islam dengan salat Islam, yang Yahudi dengan cara salat Yahudi, begitu pula yang Kristen, ya. Tetapi mereka salatnya bareng-bareng, ya. Dan ini sudah mulai dipraktekkan di Indonesia. Anda mungkin pernah mendengar di salah satu pesantren di Bandung yang kemudian diserang oleh masyarakat di sana, di mana mereka mengadakan pengajian bersama. Jadi pengajian itu dihadiri untuk seluruh kalangan agama-agama. Dan ke depan ini akan menjadi tren bahwa kalau suatu pesantren bisa mengembangkan pengajian bersama kayak gitu antar agama-agama, ya, bisa jadi nanti di masjid, ikut lagi di gereja, ikut lagi nanti di sinagog, ikut lagi apa lagi, sehingga untuk kemudian itu akan menjadi upaya untuk menghilangkan semua bentuk corak daripada Islam kita. Makanya perlu diwaspadai berbagai macam upaya seperti itu dan sekarang udah masuk sekitar 900 pesantren di Indonesia ya ada sekitar 900 pesantren di Indonesia yang telah mendapat bantuan dari uh, Asian Foundation atau USAID yang kemudian anda ketemukan salah satunya ada di Parung di Parung itu ada satu pesantren yang dipimpin oleh Mahdi Asgaf ya, Mahdi Asgaf ya, Sayyid Mahdi Asgaf yang kemudian uh, semua biayanya gratis dan jumlah muridnya mencapai 10 ribu yang kemudian uh, ketika ada kunjungan dari uh, direktur Bank Dunia Paul Wolfowitz perlu diketahui bahwa Paul Wolfowitz ini adalah mantan duta besar Amerika di Jakarta di Indonesia kemudian pulang diangkat menjadi wak, mantan wakil menteri pertahanan dan idenya orang inilah penyerangan Amerika ke Irak itu jadi kalau anda lihat dari mana skenario Amerika menyerang Irak? Sumbernya adalah apa? Powell Powell ini. Ketika dia sekarang diangkat menjadi direktur Bank Dunia, ya, World Bank, dan datang ke Indonesia, yang dikunjungi oleh dia adalah pesantrennya Mahdi Asgaf ini. Ya. Dan itu adalah merupakan satu bentuk yang sangat menyedihkan ketika saya baca wawancara dengan Mahdi Asgaf itu, ternyata luar biasa permusuhannya kepada Islam dan umat Islam dan begitu apa ini e, mesranya dengan, Yahudi yang kemudian dia sebutkan sebagai kawannya itu ya karenanya sekalian e, ini akan menjadi apa e, kenyataan nanti akan ditemukan di banyak tempat begitulah keadaannya kalau nanti anda menemukan ada pesantren gaya-gaya seperti itu dan ini harus kita waspadai karena kemarin juga saya di Papua ketika ketemu dengan salah seorang direktur pesantren di sana dia menginformasikan saya baru pulang dari Jayapura. Di sana dipertemukan antara seluruh pimpinan pimpinan pesantren. Kemudian ditawari untuk mendapatkan biaya gratis dari Amerika untuk 50 pimpinan pesantren akan dibawa ke Amerika dalam jangka waktu tertentu untuk diperkenalkan tentang bagaimana Amerika dan seterusnya. Dan kita juga menemukan bahkan bukan cuma menemukan, kita juga dikirimin oleh kedutaan Amerika yang juga dikirimkan ke banyak pesantren-pesantren di Indonesia bahwa kemudian mereka mengirim buku tentang e, Amerika dan demokrasi untuk promosi bagaimana Amerika itulah kampion demokrasi yang kemudian demokrasinya malah menyerang orang-orang Islam di Irak dan di Afghanistan begitulah keadaannya sebagai satu upaya gerakan politik mereka yang kemudian jangan lupa menggunakan corong-corong dari masyarakat muslim sendiri yang bentuknya adalah kelompok kalangan modernis ini. Karena itu saya sekalian, kalau kemudian kita lihat di Indonesia nampak sekali sekarang ini, begitu pula di Timur Tengah adalah sangat nampak sekali gerakan itu, terutama di Mesir. Ya, karena Mesir ini termasuk apa uh, uh, pusat pemikiran-pemikiran baik yang uh, positif maupun yang negatif. Ya, terutama kalangan orang-orang pintar di Mesir itu yang ke barat-baratan itu cukup banyak jumlahnya. Nah mereka itulah yang menyuarakan seperti Hasan Hanafi, kemudian Nasr Abu Zaid yang dihukumi murtad oleh para ulama di sana dan kemudian mereka menyebarkan buku-buku itu termasuk sampai ke Indonesia. Dan itulah menjadi bahan bacanya anak-anak muda kalangan apa liberal itu yang kemudian mereka membuat satu gerakan terencana untuk kemudian melumpuhkan pemikiran Islam terutama yang kepada mereka yang ingin menegakkan syariat Islam. Jadi musuh utama mereka ini adalah apa? Umat Islam yang ingin menegakkan syariat Islam. Makanya kemudian mereka memanipulasi, ya, membuat ajaran namanya syirah. Syirah. Sepertinya menegakkan syariat itu. Padahal isinya adalah menumbangkan syariat itu. Dan itu dijual di umum. Yang namanya syirah. Nah, kembali kepada apa yang gerakan modernisme ini ada lima apa pekerjaan utama mereka. Yang pertama mereka akan membubarkan apa ini usul fikih. Jadi usul fikih ini harus lumpuhkan. Makanya Nasr Abu Zaid dan yang lainnya itu menyerang usul fikih habis-habisan. Termasuk Dr. Hasan Turabi. Dr. Hasan Turabi ini adalah seorang modernis dari Sudan yang betul-betul menggempur apa ini usul fikih luar biasa sehingga kemudian ingin menyatakan kalau saja usul fikih itu dilahirkan oleh para ulama Islam maka apa ini hukum-hukum positif buatan manusia juga dilahirkan oleh manusia. Kalau ini boleh kenapa ini tidak boleh? Jadi ujung-ujungnya bagaimana mereka ingin menguatkan dibenarkannya apa ini syariat-syariat buatan manusia. Ya, padahal usul itu adalah merupakan kaidah-kaidah dasar yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka untuk melakukan istimbat terhadap masalah-masalah yang tidak timbul di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga itu adalah menjadi wilayah istihad. Namun demikian mereka ingin kemudian masuk lebih jauh, lebih jauh dari itu sehingga tujuannya adalah melakukan legitimasi dan pembenaran terhadap syariat-syariat buatan manusia. Kemudian eh, mereka juga bersikap tegas dalam rangka menolak sunnah. Ya, dalam rangka menolak sunnah secara keseluruhan maupun sebagian. Kalau Anda melihat kelompok yang berani menolak hadis ahad, maka kelompok itu termasuk terpengaruh dengan pemikiran modernisme itu. Dan ini adalah merupakan cikal bakal daripada neo Mu'tazilah. Kalau dulu Mu'tazilah itu adalah kelompok yang e, menolak sebagian sunnah karena dianggap bertentangan dengan akal atau kemudian melakukan takwil minimal di dalam mereka mengambil suatu ketentuan hukum berdasarkan akal mereka sehingga itu untuk itu mereka membuat prinsip-prinsip apa ini Mu'tazilah yang ada lima macam itu. Namun kalau kemudian kita lihat dalam gerakan yang sekarang ini lebih tidak terarah lagi. Makanya antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya nggak menyatu. Satu sama lain akan apa? Terjadi perbedaan itu. Makanya bagi mereka yang ingin mendalami lebih jauh tentang bagaimana pemikiran para kelompok apa tokoh-tokoh modern itu akan ditemukan pertentangan satu sama lain karena memang tidak ada standarnya ya dan lebih banyak mereka itu berteori-teori dan ujung-ujungnya apa? Mereka menolak sunnah Nabi disebabkan mereka meyakini bahwa sunnah itu baru dikumpulkan abad kedua, berarti itu uh, tidak tidak apa absah karena memang masanya udah jauh dari Nabi Muhammad SAW dan karenanya Dr. Mustafa apa ini uh, e, Dr. Mustafa dari India itu menulis kitab dirasat bil hadits nabawi kemudian e, mengungkapkan dengan data-data yang sangat akurat bahwa kumpulan hadis-hadis Nabi itu telah dikumpulkan oleh para sahabat di masa Rasulullah masih hidup. Ya, terutama dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang paling banyak mencatat hadis-hadis Nabi e, pada waktu Rasulullah masih hidup. Kemudian e, juga e, sejumlah e, sahabat-sahabat lain. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, aku dilarang oleh sebagian orang untuk mencatat riwayat apa ungkapan-ungkapan engkau, hadis-hadismu. Maka bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "Uktubu anni fa innahu la yakhruj min fami ila al-haq." Tulislah yang keluar dari mulutku karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali yang hak. Begitu Rasulullah SAW menetapkan untuk penulisan hadis Nabi dan dengan itu sudah dilakukan oleh para ulama dalam proses untuk pengumpulan hadis Nabi dan kemudian mereka melakukan dalam dua bentuk baik itu seleksi dari segi sanat maupun seleksi dari segi apa matan dan itu alhamdulillah cukup lengkap dan itu bisa menjadi suatu hal yang bisa dibalikkan kepada mereka bahwa sunnah Nabi SAW Ya. Barakallahu fikum sunnah Nabi merupakan satu apa ini ke, cakupan dari seluruh ajaran Islam yang lengkap baik yang secara kauliah maupun secara amaliyah atau takririyah dan itu sudah dikumpulkan oleh para ulama al-hadis dan semua sudah sampai kepada kita sampai pada tingkatan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih itu semua sudah lengkap tinggal bagaimana kita mendalami hal-hal seperti itu kemudian yang ketiga, bagian yang selalu akan mereka lakukan yaitu menyerukan kepada sekularisme, memisahkan agama dan dan negara. Kemudian yang keempat, mereka akan berusaha untuk memanipulasi sejarah. Dan itu akan terus dilakukan, eh, terutama hal ini eh, dikuatkan oleh kalangan orang-orang Syiah. Saya kemarin pulang dari sini, hari apa itu? Hari Jumat malam. Itu saya melihat Eh, cuplikan-cuplikan di Trans TV sekitar jam 12 malam tentang gerakan Syiah di Indonesia. Dan saya melihat sudah cukup besar pergerakannya itu. Artinya kalau dulu orang-orang Syiah itu tidak menunjukkan ritualismenya, yaitu pada tanggal 10 Ashura itu biasanya mereka cuma doa, nangis-nangis. Tapi kemarin sudah ada perkembangan baru, persis seperti yang terjadi di Timur Tengah, atau paling tidak terjadi yang di Pakistan. Jadi mereka sudah berani mukul-mukul begitu, ya. Sudah mukul-mukul badan, sudah penyakitin badan, sambil mereka apa? Teriak-teriak histeris begitu. Dan saya lihat muka-muka orang Indonesia. Ya, kalau muka-muka orang sana udah lah, Mereka apa? menyukai menyukai diri dan ada apa? persaksian dari kawan saya melihat di Baghdad waktu itu. Ya, ketika dia di Baghdad, bagaimana seorang bapak membawa anaknya yang masih bayi dalam rangka untuk memberikan pengorbanan kepada Husain pada saat tanggal 10 Asyura, maka kemudian bapak itu apa ini mengalunkan apa e, pisaunya di kepalanya anak itu sambil apa mencacah-cacah kepala itu dan anak itu teriak-teriak menangis-nangis begitu dan sampai berdarah-darah anak itu zaman sementara bapaknya meyakini ini adalah pengorbanan buat Husain. Jadi sekalian perkembangan Syiah sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan di Irak gerakan anti ahli sunnah yang bukan sebatas untuk promosi tetapi sudah membantai siapa saja yang mereka temukan bernama Aisyah mereka bunuh siapa saja yang namanya Umar mereka bunuh siapa saja yang mereka menggunakan nama para sahabat yang dikecam oleh orang Syiah mereka akan bunuh bukan cuma apa anak-anak tapi wanita orang tua pembantaian luar biasa di Irak itu bahkan kita lihat bagaimana ulama-ulama dipotong itu lidahnya itu dan anak-anak muda muslim ahli sunnah kemudian mereka disiksa saling dibor itu apa jadi penyiksaan-penyiksaan luar biasa terjadi di Irak itu makanya eh, tablet intelijen mengangkat bagaimana gerakan Syiah yang begitu membahayakan di wilayah Irak dan hampir seluruh di Timur Tengah itu akan bisa terjadi di Indonesia padahal mereka ini masih minoritas itu pun mereka sudah unjuk gigi sekarang di mana-mana mereka seperti mempunyai kekuatan karena banyak dari mereka yang masuk ke Partai Demokrat. Jadi ada di antara penasihat SBY itu adalah orang Syiah yang namanya Agus Abu Bakar itu dia salah satu ketua Demokrat. Ya, begitu pula pada partai-partai lain mereka sudah banyak masuk, termasuk ada Zulfan Lindan yang ada di PDI di beberapa apa ini partai lain pun anda akan temukan orang-orang itu dan dikhawatirkan akan mungkin bisa terjadi seperti di Lebanon. Jadi Syiah di Lebanon perkembangannya hanya dibawa satu orang. Hanya satu orang. Dan perkembangannya luar biasa pesatnya di Libanon itu. Kenapa? Karena mereka menggunakan orang-orang pinter yang punya kemampuan politik, didukung dana, didukung segala macam, ini yang muncul. Nah, saya khawatir sekarang ini gerakan Syiah bisa mengarah kepada upaya memunculkan Jalaluddin Rahmat ini. Karena dia doktor di bidang politik dan kemudian pengaruhnya cukup luas dan itu mendapat dukungan luar biasa Makanya dia sekarang menjadi torongnya orang Syiah. Dan karenanya kemungkinan ke depan dalam apa ini eh, gerakan politik maka mereka akan muncul nantinya dan mereka eh, saya dengan membuat satu langkah dalam jangka 15 tahun harus sudah mempunyai partai politik sendiri dan dalam jangka 10 tahun ke depan mereka harus punya ormas sendiri jadi mereka memang sangat tendensius dan kemudian gerakannya begitu apa ini eh, sistematik dan dukung oleh negara Iran dan karena sekalian kita jangan sampai lalai karena itu adalah merupakan gerakan destruktif yang ke depan kalau dibiarkan akan menjadi bahaya buat umat Islam ya karenanya uh, Mu'tazilah di masa perkembangannya menjadi apa ini uh, rujukannya orang-orang modernisme itu orang modernis itu itu dekat dengan Syiah seperti saudara kembar ya makanya keyakinan Mu'tazilah ada lima kan yaitu apa At-tauhid At-tauhid ini bukan berarti tauhid kayak kita, lain. Tauhid mereka ini artinya meyakini Al-Qur'an makhluk, kayak begitu. Kemudian melakukan takwil terhadap apa? ayat-ayat sifat, itu tauhidnya itu. Kemudian al-adl. Al-adl ini maksudnya manusia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Ya, tanpa ikatan dengan apa? aturan-aturan Allah atau qada Allah SWT. Kemudian ada al-wa'd wal wa'id, yaitu janji dan ancaman yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang kafir maupun mukmin. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain, yang kelima adalah al-amr ma'ruf wa nahi al-munkar dan itu semua kalau kita lihat dengan Syiah yang disebutkan oleh para ulama sebagai saudara kembar, apa keyakinan Syiah, prinsip Syiah? Hampir sama dengan itu. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah adil. Dalam dua bagian ini sama antara Syiah dan Mu'tazilah. Kemudian terjadi perbedaan pada berikutnya. Kalau Syiah itu meyakini nubuwah, kemudian imamah, kemudian al-ma'ad. Jadi menjadi sama dengan limanya, tapi tiganya berbeda, tapi yang duanya sama. Makanya Mu'tazilah dan Syiah dikenal sebagai dua saudara kembar. Dan kemudian mereka ini menyatu dalam apa? Dalam tasawuf. Ya, kalau anda melihat tasawuf, akan anda temukan gerakan Syiah pada saat yang lainnya anda akan temukan gerakan Mu'tazilah. Luar biasa itu. Dan itulah kemudian menyebar di mana-mana. Karenanya sekalian e, kita perlu berhati-hati dalam berbagai macam kelompok aliran sesat ini karena hidup sekali jangan sampai salah jalan. Allah SWT mengatakan Dzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Ya, demikianlah Allah Tuhanmu yang maha benar. Kalau kamu tidak berjalan di atas kebenaran yang Allah tetapkan, pasti kamu akan berada dalam kesesatan. Cukup banyak kesesatan di majalela. Kalau kemudian kita tidak hati-hati maka khawatir akan terbawa kepada arus apa kesesatan seperti itu termasuk anak-anak kita keluarga kita harus kita lindungi dari berbagai macam virus kesesatan seperti itu mudah-mudahan yang kita bicarakan pada malam hari ini bermanfaat buat kita sekalian dan yang terakhir tentunya mereka menyuruhkan kepada penyatuan agama-agama sebagai puncak dari segala gerakan modernisme itu dan sebenarnya mereka telah cukup berhasil di dalam menanamkan modernisme ini karena kenyataannya bahwa umat Islam sudah menunjukkan betapa menurunnya tingkat keislamannya. Ya, di mana-mana kita menemukan apa ini penampilan-penampilan yang kemudian mereka orang Islam tetapi sepertinya bukan orang Islam. Ya, baik segi apa penampilan kemudian segi perilaku yang mengadakan hari ulang tahun Valentine Day. Ya, kemarin ada Valentine Day itu banyak anak-anak muda laki maupun perempuan pada ikut rame-rame merayakannya Padahal itu adalah bukan dari Islam, ya. Begitu pula dalam uh, ajaran-ajaran yang lainnya yang dikembangkan oleh kalangan modern itu. Karenanya sekalian, mulai juga ditemukan banyak wanita-wanita muslimah yang dinikahi oleh laki-laki non muslim. Karena oleh mereka dianggap itu nggak ada masalah, ya. Kawin antar agama nggak ada masalah. Jadi itu adalah merupakan satu bentuk penyimpangan karena memang itu adalah terlarang menurut Islam. Aku lupa lihat ya, astagfirullahaladzim. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Kalau enggak ada, kita akan lanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat isya. Barakallahu fikum. Misalnya, ya jazakumullah khair.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 تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فاتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغدر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <coughs> الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله